Bismillah. innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min syariati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala an la ilaha illallah Rahdahu la syarikalah. wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Rabu malam, Kamis 17 Februari 2021 bertepatan dengan 6 Rajab 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan yang mana kali kita masuk kepada kajian ke-46 dan kita masuk kepada bab yang baru, bab sifatu asyam berpuasa. Maka kita sudah mulai masuk kepada permasalahan bab puasa. Maka sebelum kita masuk kepada kajian dipersilakan kepada Ina untuk tasmi al-matan barakallahu fikum. Bismillah. Qala kita muallif fi al akbar as-sahihah في أحكام صيام رمضان الباب السابع bab yang ketujuh sifat siam tentang permasalahan bagaimana sifat kita yang mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpuasa. Sekarang kita masuk kepada permasalahan sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpuasa yang akan kita ikuti. Maka ketahuilah ya ibadah Allah bahwa bab yang ketujuh ini bab yang sangat luas sifat Nabi dalam berpuasa. Maka bisa jadi akan menyulitkan bagi penuntut ilmu jika tidak dipecah. Maka untuk mempermudah kepada penuntut ilmu, maka penulis di dalam akan memecahkan dari bab yang luas ini sifat kuasa Nabi kepada beberapa pasal. Menjadi tiga pasal. Al-Faslul awal, pasal yang pertama, an-niyah. Membahas tentang permasalahan niat. Dan Al-Faslul Thani, pasal yang kedua, as-sahur. Khusus membahas sifat Nabi dalam keadaan sahur bagaimana. Dan pasal yang ketiga, al-iftar, berbuka. Maka inilah tiga susul yang akan dijadikan oleh penulis untuk membagi bab yang luas ini. Bab sifat kuasa Nabi dibagi tiga. Sifat Nabi dalam berniat, sifat Nabi dalam sahur, dan sifat Nabi di saat berbuka. Maka akhirnya dengan dibagi tiga ini menjadi mudah bagi penuntut ilmu untuk menghafal dan memahami dari fikih yang ada. Maka disebutkan al-fasul awal, pasal yang pertama adalah an-niyah. Pasal yang pertama pembahasan tentang niyah. Kemudian berkata penulis di dalam paten al-mas'alatul ula, an-niyatu mahalu fil qalb la fil lisan. Maka seperti biasa penulis jika mengatakan masalah di dalam bab itu ada masalah, maka diurut masalah pertama, masalah kedua, maka yang diinginkan dengan masalah kebiasaan penulis adalah membantah kelompok yang perlu dibahas untuk dibantah. Maka di sini ucapan penulis aniyah mahalu hasil qalb lafil lisan ini adalah masalah pertama yang terjadi khilaf di kalangan manusia, namun khilafnya bukan berlandaskan ilmu. Tetapi khilaf berlandaskan karena al-jahil. Tidak mengetahui sunnah. Maka penulis mengatakan al-mas'alatul ula. Permasalahan yang pertama, maknanya penulis ingin membantah dari orang-orang yang awam. Khilafnya di sini bukan para ulama tetapi antara orang awam yang tidak mempunyai ilmu. Aniyah mahalu hatil qalb la fil lisan. Membantah orang-orang yang meniatkan dengan lisan. Maka dikatakan oleh penulis, masalah yang pertama membantah orang awam bahwa niat itu tempatnya di hati bukan di lisan. Maknanya bahwa hati itu tempat diterimanya amalan dan tempat untuk meniatkan amalan dan tempat untuk akidah-akidah yang sahihah. Seperti kita berakidah, Allah itu akan dilihat di hari kiamat. Surga itu ada, api neraka itu ada. Maka tempatnya di hati. Dan niat pun di hati. Dan bahkan al-a'malu salihah dari sholah yang bukan di hati, tetapi di al-jawareh dan juga al-jihad di al-jawareh di badan dan juga puasa di badan maka semua ibadah-ibadah ini meskipun dari badan, maka kembali asalnya kepada niat yang ada di dalam hati. Diterima dan tidak diterimanya kembali kepada niat yang ada di dalam hati. Seperti hadis inna Nanya bahwa niat adalah di dalam hati, bukan di lisan. Maka Kemudian penulis beristidlal di dalam masalah dengan dua hadis. Hadis yang pertama dari Umar Ibn Khattab dan telah terdahulu. Di dalam permasalahan hadis Umar ini di mana kita dapati tentang apa di keutamaan di keutamaan sebagai suruh siang dan juga pernah kita lewati di keutamaan tentang apa atau disuruh surut Maka disebutkan ya ayuhan nas inamal a'malu wa inama limri'in manawa. Wahai manusia, sungguhnya amal-amal kalian itu tergantung dari niat. Maka seseorang amalannya diterima atau tidak tergantung dari niatnya. Kemudian dimisalkan oleh Nabi. Faman hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Waman kanat hijratuhu ila aw imra'atihi fa hijratuhu la ilaih. Yang maknanya bahwa niat itu tergantung kepada eh, aman itu tergantung kepada niatnya di dalam hati dimisalkan dengan hijrah. Orang yang hijrah tergantung niatnya. Jika hijrahnya untuk Allah dia mendapatkan pahala. Jika niat hijrahnya hijrahnya untuk menikahi perempuan maka dia akan mendapat ini makna dari hadis inamal a'malu binniat. Lalu mana wajah pendalilan pembahasan kita di sini? Wajah pendalilan kita adalah inamal a'malu binniat bahwa amal itu diterima kecuali dengan niat yang benar dan niat itu di dalam hati dan beristimbal juga penulis dengan hadis yang kedua di dalam matan dari Nu'man Ibnu Basir aku mendengar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb maknanya bahwa sungguhnya pada jasad itu ada daging segumpal darah daging jika segumpal darah daging ini baik, maka akan baik seluruh jasadnya. Dan jika segumpal darah daging ini buruk, maka akan buruk seluruh jasadnya. Apa itu? Wahiyal qalb. Dia adalah orang mempunyai yang baik. Maknanya dia terbebas dari penyakit-penyakit hati. Bukan penyakit hati seperti virus, seperti virus hepatitis B, ataupun penyakit hati karena jomblo, bukan, atau karena galau, di PHK karena putus hubungan kasih, maka di sini bukan itu maknanya. Tetapi di sini hatinya buruk dikarenakan mempunyai penyakit-penyakit hati seperti terutama kesyirikan, kekufuran, tidak mempunyai tauhid dan tidak mempunyai iman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengimani hari akhir, itu yang paling parah. Ataupun dia seorang Muslim tetapi mempunyai hasad, iri, dengki, ataupun mempunyai hatinya yang busuk, senang mengadu domba antara kaum Muslimin ataupun berbuat perkara-perkara yang penuh dengan dosa-dosa yang besar, maka ini hati-hati yang sakit. Lebih parah daripada virus hepatitis ataupun COVID-19. Maka dua niat itu di mana di dalam hati dari dua hadis ini. Maka di dalam dua hadis ini penulis ingin menjelaskan bahwa permasalahan niat banyak dari manusia dari notabene kaum muslimin yang kita katakan dari kelompok awam karena khilaf ini bukan khilaf para ulama. Menurut pendapat Imam Ahmad ataupun Imam Ash-Syafi'i ataupun Abu Hanifah ataupun Malik tentang permasalahan niat ini tidak. Tetapi sepakat. Kaum muslimin menyatakan bahwa Lalu ada khilaf di sini apa? Sebagian mengatakan niat itu dijaharkan di lisan. Maka bagaimana niat dijaharkan di lisan? Seperti kita akan melaksanakan ibadah dikatakan nawa itu bla bla bla. Maka di dalam permasalahan sholat dinisbatkan kepada kelompok Asyafi'iyah, bukan pengikut Imam Syafi'i yang benar. Tetapi Asyafi'iyah yang menisbatkan dirinya katanya kepada kelompok Asyafi'i. Maka mereka melihat kitab Um. Di sini membuat mereka salah kaprah. Disebutkan oleh Imam Asyafi'i di awal kitab Um di dalam permasalahan sholat. Bahwa awal kita melaksanakan sholat kata Imam ash shafii biraf isaut dengan suara yang tinggi. Apa maknanya suara tinggi di sini Abu Rafiq? Kata Imam Syafi'i di kitabnya Al-Um dan yang lainnya bahwa awal dari kita melaksanakan sholat suara yang tinggi biraf isaut. Suara yang tinggi apa? Niat. Ditinggikan suaranya. Hah? Siapa yang jawab? At-takbir takbiratul ihram. Ini yang diinginkan oleh Imam Ash-Shafi. Allahu Akbar dan takbiratul ihram adalah takbir pembuka. Ini yang ditinggikan saut. Dipahami oleh pengikut Asyafi'i yang Imam Syafi'i berlepas dari mereka. Segala sesuatu itu pertamanya apa? Niat kan? Iya. Nah kata Imam Asyafi'i diawali dengan meninggikan suara. Harusnya takbir seperti madhab Imam Syafi'i sendiri dan jumhur ulama, mereka malah berpikir niat. Kan niat dulu segala sesuatu itu. Nah, berarti ditinggikan suaranya. Jadi apa? Niatnya yang ditinggikan suara. Maka oleh sebab itu banyak dari kelompok asyafi'iyah yang walahu a'lam dari mana mereka sumbernya karena Imam Syafi'i berlepas dari ini. apa mereka di saat sholat menjadi di bawah mikrofon mengatakan Usalli salata zuhri arba rakaat. pardon, Imaman jika dia imam. Lillahi ta'ala. Jika dia makmum, makmuman. Jika dia sholatnya sunnah rawatib. Bukan pardon, tetapi sunnatan. Seperti itu. Maka kita katakan, kenapa tidak dilengkapi? Dilengkapi harinya kek, dilengkapi di mana kek, Hantang bung. Cuman usol di sholat duhri, arba'a rakaat fardhan imaman lillahi ta'ala. Sebutkan di Damas Raya, di Masjid Mukbil Al-Wadi dan disebutkan harinya biar beda hari Selasa dengan hari Rabu sama-sama sholat duhur. Kan tujuannya untuk membedakan kata mereka. Ya sudah, Fiyomil Arbi'a, Fiyomi Selasa, Fiyomi Ahad, dan sebutkan tanggalnya kalian Jadi nota. <laughs> Jadi baca nota. Nota catatan harian. Alhasil ini adalah salah kaprah, gagal paham. Apa yang benar yang diinginkan oleh Imam asy awal bidayah raf'us saut ay raf'us saut ditakdir, bukan diniat. Dari sinilah orang-orang mengatakan orang awam tapi usolli salat duhri, usolli salat al-maghrib. Apakah terjadi istilah di kalangan ulama para para zaman dahulu? Tidak ada. Kalau kita tanya dari mana asalnya, apakah madhab Syafi'i atau Malik ataupun Ahmad ataupun Abu Hanifah seperti ini? Dari Ibrahim An-Nakhai, dari Muhammad Ibn Sirin, ataupun dari para sahabat, tidak ada. Lalu dari mana? Dari gagal paham tadi. Dan kegagalan paham ini di dalam sholat, meskipun mereka gagal paham tapi ada itimat mereka misalnya kepada kitab Imam Asyafi'i, Al-Um dan yang lainnya. Mending. Namun masalah asyam dibuatkan seperti itu juga. Masalah siam, kata mereka, pernah setiap itu niat malah. Di hadis Hafsah dan Ibnu Umar. Maka isma niat malah siam lah. Dan setiap niatkan dari malam, maka tidak dihitung puasanya. Berarti niat juga, iya. Nah, karena mereka telah melaksanakan kegagalan paham dari sholat, tuh di sini puasa pun harus niat. Iya, ya sudahlah. Dikiaskan kepada sholat tadi, dipakai pula puasa. Akhirnya di masjid-masjid awam dan dulu kita pun pernah ikut sholat tarawih padanya, waktu kita kecil, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sebagainya, kemudian dipegang mikrofon, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kita niatkan puasa besok karena harus diniatkan dari malam sesuai tadi akar dari Hafsah dan Ibnu Umar dalam siapa yang tidak niatkan di malam hari tidak terhitung puasanya ayo kita niatkan Nawa itu, nawa itu. saumagadin saumagadin fars fardu sahri ramadan fardu sahri ramadan Ada an lillahi taala an lillahi taala antum dengar seperti itu pernah mendapati mana dalilnya dalil yang lebih jauh daripada permasalahan sholat. Kalau sholat gagal paham, memahami kitab al-um, inginkan mengangkat suara di awalnya, dipikirnya oleh mereka niat, ini kita bikin gagal paham karena salah memahami kitab al-um. Kalau niat Ramadan, dari mana gagal pahamnya? Dari istimbat kesalahan dikiaskan kepada kesalahan yang lain, paham? Jadi masalah puasa ini tidak ada. Penukilan misalnya dari kitab Imam as Imam Ahmad, tidak ada. Dari mana? Dikiaskan. Kan tadi sholat juga. Isolli sholat tuhri. Maka puasa apa? Ya sudah. Nah itu sholmagadin, fardu Ramadan, dan sebagainya. Ini dari mana? Dari kias yang salah tadi sholat, dikiaskan begitu pun kepada puasa. Maka Inilah yang akan kita permasalahkan. Maka kita katakan di masalah yang pertama, niat itu tempatnya di dalam hati. Imam Ibn Taymiyah telah menyebutkan masalah ini di Majmu' Al-Fatawa. Dikatakan mahal dunia adalah di dalam hati, bukan di lisan. Dittifaq a'immatil muslimin fi al-ibadah. Bahkan Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan ijma' niat itu di hati. Dari mana datang dengan lisan? Tidak ada dalil sama sekali. Seperti kami sebutkan tadi. Maka dalam sholat, zakat, haji, siam, jihad, dan yang lainnya. Maka harus diniatkan di hati. Walau mobilisani ini bisilah manawa di kalbihi karena al-i'tibar di manawa di kalbihi la bilafat. Dikatakan oleh Syekh. Jika mereka meniatkan di dalam lisan namun hatinya tidak menyetujui, maka yang menjadi poin is mengikuti yang di hatinya, niatnya. Seperti banyak manusia dimelafatkan misalnya saya akan menginfakkan harta saya bla bla bla di depan orang. Tetapi di hati lebih kok disebut tadi satu juta, pengennya tadi dua ratus juta, tapi satu juta, aduh udah tanggung ketahuan di masjid tadi bilang udah dicapat lagi tadi satu juta ya udahlah Mana yang dihitung? Dihitung yang di dalam hati. Niatnya 200. Padahal dia mengeluarkan 100 dengan diumumkan. Alhasil, yang menjadi poin adalah di dalam hatinya. Meskipun disebutkan di lisan. Maka asal dari perkara niat itu di dalam hati. Meskipun disebutkan dengan lisan dan menyelisih yang di hati, maka the point is yang di dalam hati. Kemudian Disebutkan tidak ada niat itu di lisan dan sepakat kaum muslimin niat itu di dalam hati. Maka pendalilannya seperti ayat Al-Quran tadi, innamal a'malu niat Maka yang diinginkan adalah niat di dalam hati, bukan di lisan, sesuai kesepakatan kaum muslimin. Maka faedah dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa dijadikan ijma oleh para ulama makna makna hadis inamal a'malu binniyat adalah meniatkan di dalam hati. Maka disebutkan juga di Majmu' al-Fatawa oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa kesalahan yang ada sekarang dikarenakan gagal paham dari pemahaman kelompok Asyafi'iyah yang salah memahami mengawali dengan waktu saud maka dipikir dengan niat. Maka niat diangkat suaranya oleh mereka. Selesai dari masalah yang pertama. Sekarang kita masuk kepada masalah yang kedua. Maka di dalam masalah yang kedua, Barakallahu Fikum disebutkan oleh penulis di dalam matem, Al-mas'alatu asaniyah At-tawassud biniyah asyam bid'ah batilah. Melafatkan niat di saat meniatkan puasa adalah bid'ah yang batilah. Maka ini permasalahan yang tadi kita sebutkan. Kalau tadi kita sebutkan mahaluhu fil qalb, tempatnya di dalam hati. Sekarang di masalah yang kedua, kita membantah mereka orang-orang yang meniatkan puasa dengan lisan mereka. Maka di sini penulis memberikan pendalilan tentang atul jinnah ataupun atul asliyah. Makna atul asliyah adalah dalil-dalil Al-Qur'an yang mengembalikan segalanya kepada yang ada. Tidak dari mengada-ngada. Maka di dalam ayat Al-Qur'an yang pertama di dalam matan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Di surat Al-Maidah yang maknanya bahwa segala perkara yang menyebabkan seseorang masuk kepada surga sudah dijelaskan oleh Nabi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu wahai Muhammad agamamu, agama kalian dan aku cukupkan agama Islam seperti yang ada di zamannya. Tentang apa? Bahwa niat itu di dalam hati bukan di lisan. Waraditu lakumul Islam Madinah dan Afrido kata Allah dengan Islam yang ada. Bahwa niat itu di dalam hati bukan di lisan. Dan juga Allah berfirman di dalam surat An-Nahl. Wanazzalna alaikal kitab tibyanan di syai' dan kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Qur'an tibyanan apa i'rabnya tibyanan hal dalam keadaan penjelas dari segala sesuatu. Maknanya ditafsirkan oleh Imam Mujahid yang riwayatnya Hasan, "Wa kita 'alaikal dia yang dipilih seikor mujahid ma'a maradihi wa man anhu." Bahwa perkara-perkara yang diwajibkan telah dijelaskan dan perkara-perkara yang dilarang telah dijelaskan. Maknanya, lalu dari mana mereka melakatkan niat? Tidak ada dari sunnah Nabi. Dan juga dari Budaifah, yang mutafakun alaih Koma fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman ma taraka syai'an yakunu fi maqamihi dalika ila yaumil qiyamah illa hadatsa bihi maka Nabi berdiri suatu hari dan menjelaskan semua perkara-perkara yang halal dan yang haram kecuali telah dijelaskan dan tidak disebutkan padanya tentang niat itu disebutkan di lisan tetapi niat itu di dalam hati maka segala perkara yang menyebabkan masuk surga sudah dijelaskan dan tidak disebutkan niat itu dengan bisa tetapi di dalam hati. Dan begitu pun di hadis Salman yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ila lahu qad alamakum nabiyukum sallallahu alaihi wasallam kullu shay'in hatta al-qira'ah. Qala ajal. Laqad nahana an nastaqbil al-qiblah min qa'itin an yastanjiya bil yamin au an nastanjia bi aqal min salasati ahjarin au an nastanjia bi radiin au bi abomin. Begitupun di hadis Muslim. Datang seseorang yang dahirnya dari Yahudi bertanya kepada Salman, "Aku mendengar bahwa perkara-perkara urusan kehidupan kaum muslimin itu telah disebutkan di hadis-hadis sampai al-qiraah makna al-qiraah adab MCK mandi cuci katus. Dikatakan oleh Salman tentu. Ajaru. Maka disebutkan oleh Salman dari hadis-hadis yang ada. Nah, kami telah dilarang oleh Nabi untuk menghadap kiblat di saat masuk ke WC. Maknanya di saat buang air, tidak masuk ke WC, buang air. Maka buang air itu tidak boleh menghadap kiblat dan menghadap kiblat. Karena ya dia bil atau kami cebok dengan tangan kanan. Karena tangan kanan untuk makan. Atau kami membersihkan karena tidak ada air dengan batu kurang dari tiga. Maka harus batu itu lebih dari tiga. dia anastanjia birajin au adomin. Dan dia bila kami untuk beristinja dengan tulang ataupun dengan kotoran-kotoran binatang yang sudah keras karena kena matahari. Seperti kotoran sapi yang keras dipikirnya batu. Padahal bukan batu. Tidak boleh untuk beristinja. Karena istinja untuk membersihkan. Maka bagaimana membersihkan dengan kotoran kering? Dan juga tidak boleh dengan tulang karena apa? Makanan saudara kita dari jin. Saudara kamu Yahudi itu jin. Jin muslim, gitu katakan. An Abidar juga di hadis disebutkan tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa maqairun yuqallibu bi janahihi fil hawa illa

oleh Nabi ilmunya. Maknanya jika itu berhubungan dengan agama ini. Bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan alam begitu saja, tetapi yang berhubungan dengan ilmu syariah. Tidaklah apa-apa yang ada kecuali telah dijelaskan itu maknanya. Maka disyarah oleh Abu Dar bahwa Nabi mengatakan tidak ada yang perkara ibadah menyebabkan masuk kepada surga kecuali telah dijelaskan. Dan apa-apa yang menyebabkan menjauhkan dari api neraka kecuali tidak telah dijelaskan. Maka permasalahan niat apakah dijelaskan oleh Nabi dia itu di lisan tidak, tetapi niat itu asalnya di dalam hati, maka ini juga cara itu harus mengikuti dalil. Karena perkara-perkara yang menyebabkan masuk kepada surga telah dijelaskan. Maka jika niat dengan talafud puasa Ramadan itu, nawa itu saumadadin itu adalah sunnah, dan menyebabkan manusia masuk kepada surga pasti telah disebutkan. Namun tidak ada. Tidak ada asar dari salaf atau dari sahabat atau bahkan dari Nabi. Nabi berkumpul setelah sholat tarawih, ayo sini Abu Bakar, sini Umar, sini Utsman, sini Ali. Ayo kita baca semuanya. Nawa itu, Saumagadin, Gadin, Fardu Ramadan, ada. Di dalam hadis seperti itu, tidak ada. Atau di Quran ada, tidak ada. Maka Al-Quran telah diturunkan selesai dan hadis-hadis pun telah selesai dengan meninggalnya Nabi kita tidak disebutkan talafud biniyah dalam puasa Ramadan. Dan begitu pun di hadis yang lain dari al Mutalib Ibnu Hantam. Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bihi ila wa qad amartukum bihi." Maka tidaklah aku memerintahkan kepada kalian dari segala yang diperintahkan oleh Allah kecuali aku perintahkan kepada kalian. Maknanya apa-apa yang wajib dan sunnah yang menyebabkan masuk surga, aku telah menjelaskannya kepada kalian. Wala taraktu syai'an wa manahakum anhu Dan apa-apa yang dilarang, diharamkan oleh Allah, aku telah melarang kalian. Maka maknanya semuanya telah jelas. Jangan mengada-ngada. Please tidak ada bid'ah hasanah. Yang ada semua bid'ah dolalah. Maka semua yang menyebabkan masuk ke surga yang Allah larang dan Allah wajibkan telah aku berikan. Hadis ini Hasan Lidairi. Dan disebutkan oleh Aisyah. Dan ini juga perkara yang penting. Dan menjadi umbah tentang permasalahan perkara-perkara yang diadakan. Man ahda fi amrina hada ma'lai laisa hukah fahuwa raddun. Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Makanya berkata Rasulullah SAW alaihi wasallam yang muttafaqun alaih bukan dari ibadah, tidak dilakukan oleh Nabi, diucapkan oleh Nabi, tidak diakui oleh Nabi, maka kemudian kita di zaman 1400 ini mengatakan ini dari sunnah, interpretasi sunnah mana? Sunnah. Maka tidak bisa. Tidak diterima setiap perkara yang dianggap ibadah yang ditumpahkan bermuara kepada Nabi itu tidak diterima. Maka kesimpulannya, talafud dengan niat dalam siang, kalau itu saum mubadin, bid'ah, ba'ilah. Maka inilah yang bisa kita berikan pada pertemuan malam ini karena ada soal jawab sedikit. Silahkan dibaca soalnya. Adamkan. Sedikit saja. Dan masih pertanyaan dari pengajaran anak dan di sholat dan sholat tentang dan juga di antara waktu berapa waktu Bismillah, Alhamdulillah. Dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dari sembilan pertanyaan, Alhamdulillah telah kita selesaikan dari doa-doa dan zikr di dalam sholat dan di akhir masalah selesai dari permasalahan doa sujud yang kami berikan sekitar enam bacaan di dalam sujud. Dan sekarang pertanyaan yang ke-10 bab doa dan dikir di antara dua sujud. Apa yang dibaca? Untuk permasalahan doa, dikir di antara dua sujud tidak banyak periwayatan seperti doa dari istighfar dan doa zikir di saat ruku dan doa dan zikir di saat sujud, maka untuk doa ataupun zikir di antara dua dua sujud ataupun di saat kita duduk apa namanya duduk di antara dua sujud maka hanya ada beberapa riwayat saja. Riwayat yang pertama datang dari Ibnu Abbas Riwayatan ini pun tidak dari Al-Bukhari dan Muslim ataupun mutafakun arif. Seperti banyak di hadis-hadis tentang sujud dan ruku dan tentang mengangkat dari ruku itu kebanyakan mutafakun alaih diriwayatkan oleh Imam Muslim ataupun berkesudian Al-Bukhari. Adapun permasalahan doa atau zikir di antara dua sujud, maka dikeluarkan ashabus sunan. Dan itu pun nanti masalah dari baik namun bisa terangkat kepada paling sedikit Hasan Ligairi. Yang pertama tentang doa di antara dua sujud datang dari Ibnu Abbas. Disebutkan kata Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena yakulu baina asajidatain Bahwa dulu Nabi membaca di antara dua sujud Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Kita ulangi lagi. Maka dulu Nabi membaca doa atau zikir di antara dua sujud. Allahumma gfirli. Wahai Allah, ampuni aku. Warhamni dan rahmatilah aku. Wa'afini dan berikanlah kepadaku afiat, kesembuhan. Wahdini, berikanlah kepadaku hidayah. Warzuqni dan berikanlah kepadaku rizki. Maka doa ini Nasnya disebutkan oleh Ibnu Abbas dibaca di saat Nabi duduk di antara dua sujud. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan dilakukan Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas juga sama. Karena yaqulu baina sajdatain. Dulu Nabi membacanya di antara dua sujud. Allahumma firli warhamni wajburni mengganti dari wa'af ini dengan wajudurni. wahdini warzukni maka lafaznya sama hanya berbeda wa'af ini dengan wajudurni. maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan Akhir Miri yang semuanya jalannya bertumpu kepada Abdul Ala Kamil An Habib Ibni Abi Thabit An Sa'id Ibni Jubair an Ibnu Abbas. Maka Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza hadisun gharib bahwa hadis ini hadis yang gharib. Jika kita rujuk kepada istilah Imam At-Tirmidzi makna gharib, pertama maknanya adalah datang dari satu jalan, tidak ada jalan lain. Maknanya dari Abdul Ala Kamil dari Habib Ibnu Abi Thabit dari Sa'id Ibnu Jubair dari Ibnu Abbas. Tidak ada jalan lain kecuali itu. Dari Ibnu Abbasnya. Ini makna gorib. Dan makna gorib bisa juga dikatakan da'id. Ini istilah Imam Al-Bukhari, eh, Imam At-Tirmidhi khusus. Dan bisa jadi ini yang diinginkan. Kenapa? Karena sanad ini adalah sanad yang da'id. Kenapa Ada Adapun Abdul Ala maka dia rawi yang sabit. Namun Habib Ibnu Abi Sabit meskipun dia dari Rajul Imam Al-Bukhari dan Muslim namun Habib Ibnu Abi Thabit mudallis. Dan di berbagai riwayat Habib Ibnu Abi Thabit menyebutkan an dari, dari Sa'id Ibnu Jubair. Maka di sini terputus sanad antara Habib Ibnu Abi Jubair. Maka hadis ini menjadi doib dan ini yang diinginkan Allah Alam oleh Abu Isa. Ada hadisun berib. Namun Abu Isa At-Tirmidzi di saat menyebutkan hadis ini dan menghukumnya dengan dorit dan rawit di sini adalah baik, dia menyebutkan jalan yang lain. Wahaka ruwiya an Ali. Maka di sana ada hadis diriwayatkan dari Ali, maknanya Ali ibn Abi Thalib. Maka jika kita rujuk, ternyata memang ada. Diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi dan yang lainnya dari jalan Ali ibn Abi Thalib. Dikeluarkan oleh Imam Al Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra. Disebutkan dari Sulaiman At-Taimi balagoni anak alian radhiyallahu anhu kana yaqul baina sajdatain rabbi firli warhamni wa'afini warzuqni dan sebagainya. Maka di dalam hadis ini dinisbatkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Lalu disebutkan oleh Imam Al Baihaqi bahwa yang meriwayatkan dari Ali adalah Al Haris Al A'war. Maka Al Haris Al A'war makruh. dia meriwayatkan dari Ali dan dia agamanya rusak. Dia seorang Syiah. Maka dia Syi'i bukan Sunni. Dan yang kedua, dia hafalannya rusak. Al-Harith Ibnu abdillah Al-Awar, Baif, dan juga madhabnya Syiah. Maka hadis ini juga baik. Maka bahwa alam dari periwayatan dua riwayat tadi bisa terangkat kepada paling sedikit Hasan di Zairi. Maka oleh sebab itu Imam Akhir Midi mengatakan bahwa doa Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzukni. ini adalah amal dari para ulama dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi yaqulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq yarawna hadha jaizun fil maktubah atau fil maktubah wa tatawwu bahwa hadis ini boleh dibaca dipakai di dalam sholat yang wajib di antara dua dua sujud duduk dua sujud maka Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq memandang hadis ini bisa diamalkan dari dua jalan. Maka kita pun demikian. Hadis ini disahihkan oleh para ulama. Hadis ini di zaman kita di Arnau seperti Asyik Al Albani di dalam sifatnya sikap salat Nabi dan juga Syekh kami Mukbil di dalam sikap salat Nabi juga dia mempunyai kitab yang sederhana maka hadis ini sahih dengan lafaz yang kami sebutkan tadi dan selain itu untuk permasalahan lafaz Nabi Fitli telah datang juga penguat diriwayatkan oleh Abu Daud dari Hudzaifah maka di hadis Hudaifah, hadis ini menyebutkan Wakana kana yaqudu fima baina sajdatain nahwan min sujudihi. Maka Nabi setelah sujud dia duduk di antara dua sujud yang duduknya lamanya seperti sujudnya. Wakana yakul. dan dulu Nabi membaca di antara dua sujud itu Rabbi ghafirli Rabbi ghafirli disebutkan Firli Robin Sirli. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Dari jalan Haddatsana Su'bah an Amr ibn Murrah an Abi Hamzah Maula al-Ansari an rajulin min Bani Absin an Hudzaifah. Maka sanadnya dhaif apa tidak? Dhaif karena ada rawi mubham an rajulin min Bani Absin. Dari seseorang dari Bani Abs. Siapa? tidak diketahui. Kemudian dilihat Imam Ibnu Majah di sini sedikit mencerahkan dari sanad. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Amr Ibnu Murrah an Talhah Ibnu Yazid an Hudaifah. Ha. Diriwayatkan dari Al-Ahmas an Sa'id Ibnu Ubaidah anil Mustawrid Ibnu Al-Ahnaf an Silah Ibnu Zufar an Hudaifah. Disebutkan bahwa Nabi dulu tidak sulit membaca di Rabbi firli. Dan disebutkan juga oleh Imam An-Nasai di dalam sunannya dari Amr ibn Murrah dari Talhah ibn Yazid al-Ansari dari Hudaifah. dikatakan bahwa di saat duduk di antara dua sujud mengatakan Rabbi firli, Rabbi firli. Maka hadis ini pun telah disebutkan oleh Imam An-Nasai di dalam sunannya hadal hadis indi mursal hadis ini terputus. Karena Talha ibnu Yazid la a'lamuhu sami'a min Hudaifah say'an. Aku tidak mengetahui bahwa dia mendengar dari Hudaifah. Maka sanad ini menjadi terputus. Karena di dalam sanadnya juga disebutkan dari Talha dari Rajulin an Hudaifah. Maka dari sini kita mengetahui. Pertama di dalam sanad Abi Daud disebut sanadnya dari Abi Hamzah Maula Al-Ansari dari Rajul min dari Abus dari Hudaifah. Ada rawi. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Anasai dari jalan Talhah Ibnu Yazid an Hudaifah. Dan Talhah tidak mendengar dari Hudaifah. Kalau tadi ada Roh yang mubham, sekarang ada yang terputus. Dan di riwayat Ibnu Majah disebutkan an Mustaurid Ibnu Ahnaf an Silah Ibnu Zuhar an Hudaita. Maka di sini dari jalan dari Al-A'mas, dari Sa'id Ibnu Ubaidah, dari Al-Mustaurid Ibnu Ahnaf, dari Silah Ibnu Zuhar, dari Hudaita. Dan Silah Ibnu Zuhar telah kita ketahui di sanad yang lalu, di riwayat Muslim juga, bahwa dia rawi yang sikah dari Hudayfa. Namun di jalan Imam Ibnu Majah diriwayatkan dari Al-A'mash dan al di mudallis. Maka dari jalan-jalan yang kami sebutkan tadi hadis Hudayfa yang menyebutkan Nabi membaca di antara dua sujud, Rabbi Firli, Rabbi Firli, ini pun bisa dijadikan hujah. Kesimpulannya barakallahu fikum. Doa di antara dua sujud bisa kita membaca dua sirah, dua lafaz. Lafaz yang pertama sesuai hadis Ibnu Abbas, Nabi mengatakan Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzukni. Ini diriwayat Tirmidzi. Abi Daud Allahumma firli warhamni wajburni diganti dengan wa'afini wahdini warzukni. Namun bisa terangkat dengan hadis Ali maka ada Habib Ibn Abi Sabit Mudabbir dan hadis Ali diriwayatkan oleh Imam al bayhaqi ada Al-A'war ataupun Al-Harith bin Abdullah Hisamai dan ini yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi diamalkan oleh para ulama doa ini dalam salat yang wajib ataupun sunnah dibaca Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni atau diganti Wa'af ini dengan wajibirni. Jadi wajib At-Tirmidzi. Yang jelas ini lakot dari dua hadis sahih ataupun hasan di gairi kita katakan. Dan lakot dari Hudaybah datang dari berbagai jalan. Dan jalan yang paling semuanya jalannya baik. Pertama datang rawi yang mubham min Bani aksin dari Hudaybah. Dan yang kedua datang dari siapa? Tohah Ibn Yazid dan kata Imam Anasai tidak mendengar dari Hudayfa. Dan yang ketiga datang bersambung dari Silah Ibnu Zufar. dan dari riwayat Al-A'mas. Dan Al-A'mas Mudallis. Maka dan ketiga jalan ini bisa saling menguatkan. Hadis Hudayfa juga hadis yang paling sedikit hasan. Maka bisa kita mengamalkan dengan sujud di antara dua doa di antara dua sujud Allahumma gfirli Allahumma gfirli Dua kali seperti itu. Ataupun Rabbi Firli, Rabbi Firli. Maka riwayat ini yang bisa kita amalkan di hadis sudah itu, atau kita baca Rabbi Firli, Rabbi Firli. Dan di hadis Ibn Abbas, Allahumma bahwa Nabi di antara dua sajadatain mengatakan Allahumma firli warhamni wa'afini wajudurni boleh juga wahdini warzukni semuanya diamalkan Dua riwayat ini hasanun ligairik. Ini diamalkan oleh para ulama sebelum kita dan sanad-sanadnya telah kami sebutkan. Maka dengan ini bisa kita tutup pelajaran kita yang mana kesimpulannya ikhwah ataupun saudara-saudara kita anak-anak TK, untuk TK, <laughs> anak-anak kita tidak membagi-bagi TK, SD, SMP, SMA, tidak. Yang jelas para ikhwanuna yang melaksanakan sholat untuk mentasmi di antara dua sujud dengan dua doa tadi. Hadis Sudaisah dan hadis Ibnu Abbas. Maka kita cukupkan hadis kita dan tasmi besok sekaligus Ba'dal Fajr. Itu saya absen, siapa yang baik. Maka Ba'dal Fajr insyaAllah tasmi mulai dari Al-Fatihah sampai kepada duduk di antara dua sujud. Maka hadis-hadis ruku, hadis-hadis sujud dibaca. Siap? Tasmi. Kenapa ilahuna ujarah Allah khairah